أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يو. كل نفس ذائقة الموت

إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن جهدها من النار وأدخل الجنة فقد فاج وما الحياة الدنيا إلا متاع tiap-tiap yang berjiwa apapun dan siapapun itu akan merasakan kematian atau mati. Dan sungguh pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung kehidupan di dunia ia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Hati-hati dunia adalah patah morgana. Jangan terjebak dengan urusan dunia. Ini tema saya kemarin di Abu Bakar Siddiq Banyawangan bahwa ketika dunia di tangan dan akhirat di hati itu selamat. Tapi ketika dunia di hati akhirat tidak terpikirkan itu yang menyebabkan manusia kemudian menyesal tiada tara Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم aksirud aksirud zikra ala hazimin lazat kata Nabi perbanyaklah dengan sebanyak-banyaknya ingat kepada satu hal yang menjadi pemutus kelejatan. Pertanyaan dari Allahnya, kaifa? Bagaimana mungkin? Takfuruna, engkau mengingkari Allah billahi wa kuntum yang keadaanmu oleh Allah asalnya amwatan tidak ada fa'ahyakum lalu diadakan summa kemudian yumitukum sebentar lagi ditiadakan untuk summa yuhikun diadakan jadi dua kali mati dua kali hidup kita cuman sayangnya awalnya mati jadi tungtungnya hidup kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan Fahyakum, summa yumitukum summa Lamun awalnya hidup mah enak, tungtungna mati. Karena awalnya mati, tungtungna hidup. Uma ustad menganalogikannya gampang. Kalau hayam makan dedak, kuut, domba, sapi, kambing makan rumput, jukut. Pertanyaannya untuk hidup, untuk mati. untuk hidup. Catat, jangan lari dari kenyataannya. Kalau hayam dahar buut, domba dahar jukut, untuk hidup, untuk mati. Oke. Ya. Okay. Kalau domba di ku jelema, hayam di ku jelema, jelema itu kerhirup ke Atau non nah orang yang satu. Satu dahar buut, dahar jukut kerhirup, orang dahar domba, dahar hayam kerhirup. Beda. Hari satu makannya hewan makannya pakai doa nggak kalau domba mau makan rumput baca doa tuh Allah balik lah Nabi marah eh, eh, eh. itu tuh eh hati-hati ini ngaji harus objektif karena pasca 2012 politik Indonesia semakin memanas kita mempersatukan Islam sementara negara kita mempersatukan bineka Tunggal Ika lain tunggal tengah tunggal Ika tunggal tunggal wae kemudian suasana politik memanas Panglima tidak mau dipanggil presiden ini hot gosip ini jangan memandang dari sosmed nantinya terpicu untuk menimbulkan fitnah baru tanya panglimanya panglima apa benar anda tidak mau dipanggil presiden sudah terjelaskan Ya saya tidak mau dipanggil presiden. Why? Kenapa panglima? Karena saya panglima bukan presiden. Oh. Tak Pak Epi dipanggil Afgan, nolak pasti. Walaupun ada sedikit mirip-mirip lah. Ini. Harus objektif, jangan kemudian terpacu. Sanes babi, ya mas sapi penaik, eh, etak etaknya kene sanes hidung bodas kolot bodas kotor sekarang banyak yang akrobat kata-kata demi menjebak lalu orang kemudian tersesat Mengapa penting ngaji teh domba dahar cukut, hayam daru, uteteker maut karena terlihat dari ketika mereka memakan makanannya tidak berdoa artinya ukur bilatungan tapi kalau manusia makan domba makan ayam, balitungan, tidak hanya bilatungan. Ada kemudian diminta pertanggungjawaban. Maka kaifa, bagaimana mungkin takfuruna engkau bisa mengingkari billahi Allah yang wa kuntum menciptakan kalian dalam keadaan amwatan, tidak ada asalnya. Jadi ayatnya uwuh, ah, ayat. Nah, mulai dia je anjing yang Pak Epi ya. Nuh, dia aya. Nuh ya teh faktanya kita buktikan. Eh Boni ke mana? Boni ayah apa? Sakit. Nah, sakit ayah, Rukun Islam ayah Ayah, nyerihat teh. Lima. Sok salah jawabnya, Paling nyeri hati, mau di pengajian nanya, "Ibu-ibu rukun Islam ayah, ayah Eh, lima gitu. Maka saya Pertanyaannya sok dengan jawaban. Rukun Islam ada berapa lima? Lima. Enggak. sampai nyeri hatenya. Bikin jeng jawabanana daripada nanya jika nu bener. Rukun Islam ayah? Ayah. Sangkana ngajok ulin. Ingat nu ngamennya. Amen lagu Bahola. Rasa cinta pasti ada. Mang punten mang teh raya Perasaan tadi ada. Dijawab langsung kula gunanya. Ya, yeah, no wah teh ayah Mang Boni eueuh di dia, tapi ayah di mana? Di mana? Apa sih buat Mang Boni geus eueuh. Karena beda lain ceritanya. Boni ke mana? Ayah, Ustaz, apa tuh Boni teh terus teu ayah? Nah, itu lain lagi ceritanya. Berarti menyangka Boni sudah wafat. Ya, kan saya juga pernah digosipkan Kerbaung mah apa si Epi pae yes cek nu ngewaeun kabayang teu akhlak saya jika kumaha nah mana si Epi pae nyebut yes teu kudu ngakunci ganda motor teu kudu ngampikeun senal berarti si Epi teh bangsat motor bangsat senal pas ngomong gitu bareres kurang turun tina gojek nah bro innalillah tah hirupna dia hirupna di innalillahan mautna di Alhamdulillah. Pray for Aleppo. Saya senang lihat kematian orang-orang Aleppo. Bayi senyum semua wafatnya. Kau jangan sia-siakan kesempatan. Mereka mah indah hidupnya teh. Walaupun dihujani peluru. Ayo orang dihujani naon ayo nah, dihujani kegalauan. Ya, mun ditanyakeun jomblo tong nyari hati. Sengaja aku menjomblo ya biar dekat sama Allah karena aku tidak suka pacaran kalau kamu mau nikahi aku atau tinggalkan tuh gue jawabannya bagaimana Ustadz kalau ditanya tentang malam minggu malam minggu gimana katakan saja pernah ya malam minggu maka BG pernahnya cuman kalau hinaan mah tidak pernah berhenti dalam satu titik malam minggu di imam yang listrik wae di luar nah, emang jangan listriknya itu mah cacian yang tidak berdasar sebetulnya banyak malam minggu di imam yang istiqwai di luar hegulin atau dodo aja piknik kamu dodo lah ya jadi ini persoalan conjuring konsisten jujur dan ingat mati ini yang menjadi kemudian seberat apapun masalah jadi menenangkan malah ada sahabat yang membuat kuburan sebelum dia wafat kesian kuburan di depan tempat tidurnya biar ratusan kali dia ingat mati tentang kemah dina kantong teh boehnya padungnya eh tenan nanaon jeng tenan ya, eh. jadi ingat gitu loh jadi ingat in control GPRS gas korem seetik ingat Wah, mau maka saya jadi jadi kalem mau mantan dia pakai istighfar karena banyak nu hujan ngebut terpleset karena trotoar itu sirahna kan nyeri hati dalam posisi sedang tidak ingat Allah itu masalahnya maka kalau domba dahar huut kermawat eh, domba dahar jukut kermawat dan hayam dahar huut kermawat jelema dahar domba jeng hayam kerhirup karena beda ujungnya kalau binatang hanya mati belatungan tapi kalau man manusia tidak hanya mati balitungan dan mati adalah awal kehidupan maka kenapa engkau ingkar ke Allah yang menciptakan, asalnya tidak ada lalu kemudian ada dan keadaan itu dari ketidakberadaan. Yukhrijul mayyita minal hayy wa tukhrijul eh, hayy minal mayyit. Kehidupan itu dibangun dari kematian. Gimana Ustaz faktanya? Lamun ibu-ibu mau makan ayam hidup ayam mati. Ayah jelema rek daharu oh, dengan ayah ayam ngaliwat Hayam hirup sapotong leupaskeun deui keur isukan kan dipencit telanya dimatikan dulu setuju jadi untuk menghidupkan itu harus mematikan itu contoh ter, termikro terkecil saya nongkrong di Cikutra tuh Taman Pahlawan kalau ada waktu saya makan ikan bakar di sana karena ada puja sera. lalu anak-anak di sana nu biasa kuli ngagali kuburan mumpul maghrib maghrib teh tad kemana wae ngadoa itulah sing loba nu maot maksudnya dia kurang order <laughs> berarti keluarga setan lah hirup nanti di rumah sedih mun awan nu maot teh galian Ya, kehidupan teh dari kematiannya. Setuju tidak? Sok jamur kuping tumbuh di media seperti apa? Kayu yang sudah mati. Ya. Paham nggak? Maka kehidupan itu kematian, kematian itu kehi maka kematian itu awal kehidupan, jangan main-main dunia mah sementara sekedip mata seribu tahun di dunia itu satu tahun eh, satu hari di akhir tak sing sabar ini yang kemudian yang menuntun dan menuntut kita harus bersabar dengan apapun godaan dunia nggak ada apa-apanya lewat saja terminal dunia kenapa engkau ingkar kepada Allah yang menciptakanmu asalnya mati kemudian hidup Suma yumitukum sebentar lagi dimatikan. Pertanyaannya, berapa umur kita sekarang? Rupa-rupa. Sudah punya amal baik apa? Kata jawabadu sebagai bekal kita. Dan sebaik-baiknya bekal adalah kata jawabadu fa'inna khairi jadi taqwa. Ibadah kita tadi oleh MC ittaqullah haqqa kawati Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna Kematian itu milik Allah tapi Allah seperti melarangnya wala tamutunna. Jangan kau wafat. Ila antum muslimun kecuali engkau dalam keadaan Islam berserah diri, Islam selamat, iman aman. Yang hilang dari kita ihsan, disiplin. Sudah punya bekal apa? Bagaimana kalau asar eh asar Isa barusan Isa terakhir kita bagaimana? Sementara tidak akan masuk surga seorang pun disebabkan amalnya. Pernah menyakiti orang? Sudah meminta maaf? Termaafkan tidak? Kalau nggak beres masalah. Ini digambarkan oleh Rasulullah SAW Alaihi sekelas Nabi yang sudah dapat maksum saja, ampunan dosa. Kalau habis sholat membalik tuh ke belakang, check and recheck. Siapa yang tidak datang? Kalau sakit ditengok, Siapa yang tidak datang kalau wafat tunjukkan padaku di mana kuburnya Rasul menyolatkan walaupun menyusul. Satu ketika Rasul seperti itu. Jangan dulu keluar masjid. Ada yang aku ingin ketengahkan dan sampaikan. Aku ini sedang demam. Usiaku sudah senja. Ayat terakhir sudah turun. Siapa yang pernah aku ajari, aku nasihati, aku pimpin selama kalian bergaul denganku. Siapa yang pernah tersakiti olehku? yang pernah kacibit kulit, kabetrik ati, kacepret hati, kabaduk tuur, kakepret, ya, kata cong tonggong, kacentang mana, sok Wah, udah ngomong kayak gitu, langsung gak lama lagi nih umurnya. Cek pemikiran Abu Bakar saat itu. Karena Abu Bakar itu cerdas. Wah ini Rasul pamitan. Lalu buru-buru kayak ngebales kalaupun Rasul pernah misalkan ngagedor atau nah anu, masih hampura lah kuno soleh sok cepet aku nggak mau ada beban di akhirat sekolah walaupun sebesar debu cepat siapa yang pernah tersakiti olehku tersinggung kasih geng kak inggeng inggeng kegedeg goyak-goyak kesebat kesabit kesebut kesabet-sabet sok ngomong aja Wah, tuh. malah yang ada sambutan tangisan. Wah, Rasul nggak lama lagi. Eh, buru. Karena Rasul menekan, akhirnya muncul di tengah seorang sahabat. Asli Rasulullah itu ya teh. asli mengira ya kami bohong. Wani ke eh kan ngariung. Aku ya Rasulullah pernah merolong gak sahabat. Kosah naon atulah meni lebay rumi. Namanya ukosa. Kasih jalan ukosa. Kosah pernah naon si Rasul kanya pernah nenggelan. Urangnya tenggelan tuh, tong Rasul. Karena banyak yang peduli ke Rasul. Rasul lagi sakit. Cek Umar, saya wesok kan sange gitu kan jadi preman mah terus hijrah ulin kalun alun ada sisa-sisa masa lalu limaan ha sih iya ini sorangan gulung kela ya dengan samak main gulung wae gitu. tahu nya opatan limaan dikuriling wah ya kudu main nya main popolosot kela ya rek naon ieu tong riwe pilih nu panghipuna eh. so, kabe malundur tong ditinggali letik nih cek saya teh itu emang gedean sok dia ya limaan kurang sorangan pilih nu panghipuna eh. padahal tadi jurus tanggung teh saya tunggu beletuk bedok payah, aing <laughs> goler tapi minimal kasih gagal lah itu kasus kedua itu mau kampak kurang mau samurai Nona ini kampak. Nona ini samurai tuker tambah. Soalnya nges lah, kurang cek Umar teh. Ukosah tong Rasul. Eh, Umar. Saya yang berbuat. Walaisal insan ila masa'a. Manusia tidak boleh menerima kecuali dari apa yang pernah dia perbuat. Dan dia akan menjadi saksi atas perbuatannya. Balil insanu al nafsi basiro. Kasih jalan. Rosul tidak cukup hanya itu. Aku waktu itu kau pukul dengan tongkat. Oh, masih ingat. Ayah Bilal ambilkan tongkat di rumah anakku Fatimah. bila lari disuruh oleh Rasul. Fatimah, ayahmu menyuruh mengambilkan aku tongkat. Untuk apa Bilal? Kamu ikut aja ada yang mau mengkisos ayahmu. Sampai hati, ayahku lagi sakit. Ikut saja, siapa orangnya? Tega ya, Aku saja, kata Fatimah. Hasan Hussein pun aku saja cucunya. Rasul jangan, aku yang berbuat. Ini pemimpin yang gentle. Di kita kan beda. Sekelas lagi ujian ada yang nyontek, Pak, ada yang nyontek, gandeng siapa ini tewak ku urang. Gimana nyontek antep kan urang keluar dikaluarkeun, keluar kamu jadi berisik. Kan gitu ya di urang banyak. Penting anu mau kotor, bangsat, bangsat. Jadi urang nu digulung, gandeng babeh ternyata itu kampung bangsa ini tengah bangsa tegawa tak rada sian rek kegorowokan teh parupa kahirupan teh ya aya deui nu tukang wawa dua tukang wawa dua sesare insomnia orangnya teh sesare insomnia loh insomnia sengaja disalahkan untuk mengukur barometer kebersihan hati kalian Ustaz Fakoni Solongan ya nah aja oh ngaji unggal minggu tuh can bener hati enak atau mungkin kotor kene nah aja disalah ke lu bersih mah cicing lu mau salah salah setik ya, ya. insomnia ya. Illa man ata Allah illa biqalbin salim. Mani ngali banget Allah haten itu kene. Nangga lah. Saya masih suka bikin kesalahan secara sengaja biar ketahuan barometer kebersihan hati. Ya, dulu jadi pohon itu. Oh, kalau ya Allah karena saya sare si jelma itu, cuman tukang waduh. Eh aja, kayak eh, aja, ah, itu nu sare kalau luar. Mana mana lupa kali itu Bandung mana ah. Isukna gitu deh. Ayo aja, ayo aja. Datang di mana waduh deh, isuk nama asli ayo aja ketika lalu ya kamari gua dulu isuk tinggal tulang di opi itu nggak bohong di opi tinggal tulang ya. Kosa kau aku pukul pakai tongkat ini tongkatnya ya saya pegang tidak ini Rasul kalau mau kosa cilukung lah mencek ukuran tidak objektif Tongkat ini bukan. Rasul tidak hanya dengan tongkat. Kau pukul aku waktu itu sedang tidak berbaju. Aku mau baju mudi, Saya pantai. Nafsu kami. Uh, kuasa keterlaluan. Kamu digulung sama cintong. Pemimpin jentel teh juga gitu. Merindukan Allah sholli ala Muhammad. Pemimpin juga Rasul. Kesalahan ditambuh ke seorang dibuka Rasul Jenderal Sinjarari Steris Kau oh, saya hentikan Diadab kamu Ternyata pas kulit Rasul terlihat putih Keringatnya wangi Kosa melemparkan tongkatnya Lalu memeluk Rasul Dengan pernyataan Rasul ampuni aku Aku hanya ingin menyentuh kulitmu yang tidak pernah terpercik api neraka Aku rindu kulit ini ya Rasul Rasul tersenyum Kau oh, lihat Lu tahu apa maksud ukos? Kau lihat satu lagi ahli surga di hadapan. Jadi jangan berburuk sangka ketika seorang berbuat aneh. Karena aku tahu dia mencintai Allah dan Rasulnya, cuman caranya berbeda. Ini yang menjadikan kita jadi jangan alergian gitu. Ala makanatihim di Ajumar 39 Diam di karakter masing-masing Pelajaran apa yang bisa dipetik Rasul menakutkan kematian. Bukan kematiannya, tapi beban setelah kematian itu. Maka perkuat bacaan Quran karena yang menarangi kubur itulah bacaan Quran kita. Perkuat silaturahmi karena yang akan meluaskan kubur kita adalah silaturahmi kita. Perkuat sholat malam karena yang akan menjadi teman kita itu adalah sholat kita. Amal kita. Kenapa ini dibahas? Karena kita tidak pernah tahu kapan, dimana sedang apa, di titik usia berapa tahunnya merasa muda, cantik, ganteng, dan sehat karena syarat mati tidak harus tua dan sakit. Kullu azalli musamma. Setiap apapun ada masa expire Di bawah botol ini ada tulisan. Sebaiknya digunakan tanggal berapa giga lagi kuota kita. Setiap helaan nafas itu mengulangi kuota yang namanya usia kita. Orok, maut, sering saya katakan. Bayi mati, numejehna wafat. Nukolot, komo. Dan kematian bukan nomor antri atau nomor urut, tapi nomor cabut dan nomor dudut. Yang jadi masalah bukan kematian, Bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi episode itu? ulangi jika domba, kalau al-amin pas kurban pasti ada domba atau sapi yang mau disembelih. Perhatikan karakternya. Babaturan yang disepencit ya ada adu. Eh. Ya bika ngaliwat jambuan. Jelema kan sok itu. Eh babaturan mawat. Ini teh ngarobrol. Eh. Padahal menehnya suka Asasi eta we ke nana. Ketemu ngejejekan kuburan ya, wah kan nah. Isuknya didudut nah ini hati-hati ya nanti perasaan nggak enak ya karena saya lihat ini semua beraura nih tong atau ting disebut cahaya teh sukna sok ayah kabar menulis teteh tam nih asa cahayaan ustaz kunaon ayah ngarana diumumkan di masjid tak hirup gede sirah bising tak sok elon Oke, karasa nama geus diumumkan di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang ke rahmatullah Bapak Anu, Ibu Anu bu DKM di absen tiap Anu maut di lemurnya pasti DKM kalau kolotrak yang sebera amplifier nyala untuk mengumumkan siapapun yang meninggal hiji ya, mang sama nu mengumumkan teh karang taruna nah, karang taruna sanu maut na ya Pak DKM jadi saya mereka absen mautan teh sieun sih di absen ini juga orang ngerasa sama tukang absen gitu, di terakhir dan walau ah sukses tak sok hayang anu yakin maut ayah tapi hirupna hari-hari sholat tara ngaji tarangiluan ibadahna kurang sama curiga dia punya orang dalam di sana ya buka kawauhan gitu riuh Segalau apapun kalau uzkur ala hazimil lazat perbanyak ingat kematian wah selesai saat itu juga. Ishma syikta. Apapun yang kamu mau sok. Tapi batasannya pak inna kamayitun. Kau bakal wafat. Kalau sudah wafat, apa yang kau cintai, cinta apapun terpisah. Bagaimanakah bila saatnya Waktu berhenti tak kau sadari Ilmu se oh. Nah, itu bawa aku kulau emas Pakai Ini kermaca koran mau Ker ngorong mau Ngorong nak kulingis cerah Kau berasa Eh Misteri kematian itu tiga, brother. Tilu. Misteri sebab, tempat, dan waktu. Hati-hati. Jangan sembarangan hinggap dimanapun. Untuk yang judi, maut jadinya, Muntung ngiluan itu masalah. Pas ngiluan, maka didominasi amal seperti apa kalau ingin husnawati Ada orang mati di atas perut wanita yang bukan muhrimnya. Keluarganya malu, wafatnya dulu Astagfirullahaladzim Maka perlu membingkai kematian husnul khotimah Dengan cara istiqomah Karena inamal amalu bil khawatim Amal itu tergantung akhir Di samping inamal amalu bin niat Hati-hati juga hutang Inamal amalu bin daini Amal tergantung hutang Maka Rasulullah tidak mau menyelatkan Sekelas sahabat sekalipun Sekelas syuhada sekalipun Yang masih punya hutang Allah selalu bertanya, siapa yang membebaskan hutangnya? Sebelum dikuburkan. Inama amal bil khawatir. Ujung menentukan. Ada cerita yang 99 membunuh orang 100 dijejegan tapi taubat terus diukur ke malaikat mendekati kepada pertaubatan atau dimaksiatnya diperhitungkan akhir itu maka jangan merasa masih muda. Bagus nih keren ke masjid sebelum di ke Sholat sebelum disolatkan. Berwudu sebelum diwudukan. Sholat di belakang imam sebelum kita nanti sholat di depan imam. Untuk terakhir kali ini. Dan ya, mawat mah nutara ke masjid ge kadang ngasaan hela masjid pada KM namut masjid di rancangan pupusnya sok bere kesempatan ulah tengah saan teh dari KM apa lu neraka masjid siapa rek balik mengasaan sinan jadi imam langsung di hari misteri waktu nggak tahu kapan sebab penyebabnya tadi banyak nincak di kotok mau di Aleppo mana di kotok ya boma granat di podolan hayam ditincak nya misteri sebab waktu dan tempat tidak menjamin maka ada orang biasa di masjid ingin menengok adiknya yang masih nakal di tempat prostitusi di masjid siapa poinnya tapi ah beradik nyamper orang di tempat prostitusi ternyata pas saling singan adiknya pun ingat ke kakaknya yang di pesantren adik ke masjid kakaknya nyusul ke itu selama pencarian kan di Garoda ke penjual sanggup koneng TPSK mimiti nama kuat aiku Iya Iya teuing itu cerita sahabat keren tuh ini PSK suka pesantren rek ngagoda sahabat nuker sholat sampai bugil di tempat sujud itu sahabat tuh kagoda setiap kali kabita manena menduruk ngaduruk ya lengena karena bersentuhan yang dengan bukan muhrim itu lebih baik kata Nabi kau bakar tanganmu dengan api lalu bajumu terbakar kau hangus itu lebih baik daripada bersentuhan dengan yang bukan muhrim hati-hati cepokan cepiki ya maka sahabat itu langsung membakar dirinya keliling sampai akhirnya si perempuannya yang meninggal ya saking ya itu mah ajab ya Allah berat ini persoalan hati-hati dengan akhirat saya punya sering pernah diceritakan di sini, saya punya teman tiga tiga profesi nate, masalah waktu ya, masalah tempat, masalah penyebab. Nuiji pilot, nuiji supir alat, nuiji pegawai listrik, tukang instalasi. Mautnya beda. Tukang listrik maut nana kapal, mereka Surabaya mang, masang instalasi kapal langgerang. Ayo supir elap Ustadz mautna kasetrum jatah tukang listrik ke jemper aya eta pilot pilot mana elep maut nah, teh rek ka Ciamis balik cek logika mah pilot mautna kapal tukang listrik kasetrum terus supir elep nah elep kan nggak gitu sejauh Ustaz Evi lahir nama di Garut atau di Bandung bisa saja maut nama di Madinah ya tong diaminkan can hayang jayo wae ya, lahir di Amerika Los Angeles mawat di Lewi Goop padungna ge. ya. dan urusan waktu bisa jadi saya belakangan ibu-ibu duluan atau sebaliknya ibu-ibu duluan saya belakangan ya ini saja, ini masalah waktu. Jadi ingat mati ini penting. Karena semua dijatahi untuk dieksekusi. Kalau lihat Amroji, Imam Samudra kan jelas dikasih tahu tanggal matinya mulia berarti orang itu. Nabi kan tanggal wafatnya dikasih tahu. Artinya persiapannya maksimal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangzur nafsu ma qaddamat ligon. Al-Hasr ayat 18 itu. Berarti lu dianggap terorisme karena dia mau tahu dieksekusi tahu tanggal matinya berarti dimuliakan ayo orang kan ke apa bedanya kita harus ada keberanian mengambil sikap untuk diam dalam amal yang baik Amit syuhada ya Allah wafatkan dalam kesyahidan perbanyak sujud sugan mawatna ke sujud perbanyak ruku sugan mawatna ke ruku selalu punya wudhu sugan mawatna ke dalam keadaan posisi memiliki wudhu keren gitu, sederajat sakit naon sih hasilnya diri isi puting tapi kalau biasa ada sakau gitu dan wudhu itu pencerah wajah di dikuatan yang tahajud buh auranya itu keluar muntah wudhu itu tahajud malin aura nu keluar aura ya sok beda orang udah sholat tuh kelihatan apalagi kuatan sholat sunnah banyak kita dan teman kita tuh wafatnya tersenyum karena tanda sahid itu berkeringat terus senyum simpul lihat lihat eh, mayat-mayat orang Palestina lihat di YouTube banyak mau nggak kita wafat seperti itu karena dunia mah sebentar kemarin aja ada yang beberapa minggu belakang yang ngaji di sini masih muda udah pulang ya kak jangan merasa oh sama lilakanya ceksa dan kematian itu dirahasiakan ya. saya tanya cung nama mau tidak cung pertanyaannya lalu ditambah yakin hidup kita bakal berumur panjang siapa yang menjamin besok masih hidup cung ada yang menjamin wawanianan oh, <laughs> gak ada asuransi yang menjamin besok masih hidup tapi kenapa kita masih lalai dengan kehidupan ini Dunia diciptakan untuk kita, sementara kita diciptakan untuk akhi, akhirat. Pertanyaannya, sejauh mana persiapan kita untuk akhirat kita? Semoga dengan rutinitas malam Jumatan, rajin datang itu hidayah yang jarang diberikan kepada semua orang. Itu membekalkan diri kita untuk wafat menemui Allah dalam keadaan yang ringan. Di mana ruginya berbuat kebaikan. Rasul saja takutnya seperti itu tadi. Open sok bising anu pernah ngajari hati ke. Maka orang yang ingat mati mah mau masalah cicing di mana ke. Hai batu rek ngomong naon dia. Semuanya mati cek lagi mah waktu di Elsa. Naon sih lah ribut wae. Semua mati. Mana Fir'aun mana yang dulu meraja mana? Namruz mana? Abraha mana? Yang dulu meraja. Nabi-nabi saja mati. Ya. Terus kita memikirkan apa? Jangan memikirkan dunia. Dunia sudah dijaminkan. Pikirkan akhirat. Karena diciptakan untuk akhi dan mati adalah awal hidup. Ada saatnya kita beramal terus tidak berhitung. nah di dunia. Hari ini beramal apa aja? Lupa ya. Besok mah berhitung terus tanpa beramal. Dunia semakin jauh meninggalkan dan ditinggalkan akhirat semakin dekat dan mendekati. Karena hidup ini bagaikan garis lurus. Semakin mendekat ke titik terakhir. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung dan tiada pangkal. Melangkah terus. Pesan Nabi tentang mati. Jangan takut mati karena pasti terjadi. Tong sien, maut mah sien sien sok datang. Ayo jelema, sien maut ah, ke tukang elas datang Mang, bikin stainless mang, besinan nu kandel, meuli saukureun badan abi, rek naonjang nyumput ah sia malaikat Ijroil, iya. manembus meureun nganu besi mah. Eta mah dicobaan pas petina beres, koncina lagrag di luar ka kunci tilu menit maot. Rek nyumput tina ka maotan. Ah. Tapi ketika diinginkan frustasi misalkan. Uh, iya teh ni, oh wae nu daekeun awewe ah, teh. Keueuh aing mah. Ah. Geus diganta-ganti pencuci muka anger we berminyak wae eh beruntung ya kalau cewek dapat cowok berminyak beruntung loh apalagi jadi suami kita kalau nggak ada minyak goreng berat banget salah kita ya wah frustasi we pokoknya mah keinginan tidak tercapai tidak tergapai impian indah tidak kunjung datang ah bunuh diri we bunuh diri nukusen Kusena rapuh kadon bubuk bujur. Bah. Jadi ingkat ecan eh, waktu nama. Ah, cina ah, usah rek ikhtiar da kehe hirup kia wae mah. Ya, ngajeleng ka sumur, sumurna deet beling hungkul, bubuk sabelah Jadi gitu lempang nate Ah, payah lalaunan ya mah. Tungna ini ka kebon teh, dengan jurang ngajeleng. Pas ngajeleng teh. Jeleng. Ik cina pas lagrak nate anu katingal janda gendut nu boga kebon teh hek maot ieu hesena ah ari akang cina stres abdi teh nyi cina dengan kabogo pijudun eueuh anu daekeun mentas ka jalan tol mobilnya malah sensor jadi ngarem ti kajauhan kene jadi teh setting bae teh juga ceritai padil teh nya ngadar parasitama eh can waktu nama nya tentu nama non eh akang menyebabkan akang frustasi apa ya itu senangan jodoh sok riwe abi ya Allah <laughs> idinya loream ta maot eta ya semangin ulon ge <laughs> jauh bahin erkom nu boga kebon teh deh berubah pikiran teh nya oge ya, ecan waktu mana nya jodoh kemat jadi tiga rahasia ilahi yang berkaitan dengan hidup manusia. Satu, tentang kelahiran. Kedua, pernikahan. Ketiga, kematian. Itu mistis semuanya. Ada yang mau nikah, ngus, ya non, make wedding lah, make background, naon lah, tidak datang. Etana, pengantin pamegetan tapi ke ayana. Ayah kan, langsung ngaji ke alatif, ya curhat ke abdi, saya cina ibu teh kagegeringan dekron lagi dekron lagi can dibuka cina ini teh terus ya naon maksudnya curhat Ustaz mau nggak jadi stuntman Amit amit ke bang hayang ya? Naudubillah min bilang eh. ya. Kayak bebe jahil kata Ani Eh don pendarahan stres <laughs> Ya ayah gitu Karena memang rahasia ilahi Termasuk kematian Ceritanya si nuningang janda tadi teh nges eh, ya, nges kang tong mikir naon lah akang mah pendekar ya pokok namanya punya aset iya akang mah cici bulan madu mus nikah teh ulin ke Borma tah segala diboli ai karek anyar panganten mah nya poho mentas ke poho curang cilun dari Indiaan gitu we kecepatan ker ker mentas ke curang cilun kecepatan tinggi jobret dua nana maot sama tuh dan geus maot apa hikmahnya Ketika diinginkan tidak datang, ketika tidak diinginkan justru datang. Wala yastaqdimuna, cek Al-Qur'an wala yastakhirun. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa diawalkan, tidak ada negosiasi, tidak ada konfirmasi, tidak ada verifikasi. Tiga kali kita dipanggil Allah satu musim adan, dua musim haji dan umroh, tiga musim kematian. Maka Nabi menggambar beberapa macam ayat laptop di padang pasir kotak empat persegi panjang. Apa itu ya Rasulullah? Ini adalah ajalmu. Setiap orang ada dalam kubangan ajalnya, tidak bisa keluar dari itu. Lalu Nabi mengarsir garis-garis kecil di pinggir-pinggir kotak itu. Itu apa ya Rasulullah menyebabkan ajalmu tiba? Nah, penyebab nama. Lalu menggaris tengah keluar, seng keluar kotak itu. Apa itu ya Rasulullah? Itu adalah pikiranmu. Kita berpikirnya lebaran, 20 tahun ke depan, tentang visi misi kita. Nggak tahu. Sejadi nanti subuh. Maka sebelum tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim amut berwudu dulu dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup aku mati tidur itu miniatur kematian. Kalau dibangunkan lagi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana Terima kasih ya Allah kau bangunkan aku kembali setelah kau wafatkan aku sebentar karena ada orang tidur dihudangkan oyak oh ya, kabeh Pak, ah, Pak udang, oh ya gabi berarti kan semangat. Ustaz da wong imam ngobrol sama sareng ibu teh terus kumaha Bu ayeuna dihudangkeun oh, ya kabe wah geus dead bu imam ya, maot. Sok Bu umumkeun ya di masjid. Entak pamitan molek sare teh. Ka salaki ka paman kita hampura ya. bisa jadi malam ini mah malam terakhir bagi kita bisa jadi untuk mencurahkan rasa rindu di dada dijawab bu salaki orang teh esok aku itu ngarek sare sahal sahaeulang nu penting ayah sini di hampu sok pencetan ah deh senang pegang punggung temennya masing-masing pundak temennya pegang pegang sok hampurannya gitu bari ngomong hampurannya isi maut isukan bari pencetan atau ame boga pahala sok pegang pegang pegang biar nggak ngantuk sok ini turami. eh disangka heureuy soknya hampurannya hampurannya Isi salila ngaji di al amin pernah menyakiti hatimu maafkan aku ya. perusahaan waktu kan nggak tahu. Bising mana hela Atau udah tentunya Tentu nyahonya, hampurannya, sok nyahonya, hampurannya, sok ame harampang gitu. Tuturkan orang. La ilaha illallah. Eh, gak ada yang mustahil tuh aing geus silih hampura mah nya ampunan-ampunan Allah atuh wal afina anin nas Allah yuhibbul muhsinin Allah mencintai orang yang memaafkan dan meminta maaf meminta maaf berat lebih berat lagi memaaf ulang geus maot kakara hampura eceunya kerirup dan bla bla bla bla dijawab lumpat, teu naon ya remeh hampura mah kerirup ke hampurannya jika orang kan naik umroh naik haji kata tangga mapai hampurannya karena naik pesawat itu kontrak mati eh dan yang siana kontrak mati naik pesawat pesawat lagrak you know. siapa duduk di Garuda di Ais Kolombo jauh ya mulagrak kumai ya? itu langsung deg-degan langsung ngesang dengan teh tapi ya ya koyo ampun ya Allah aduh ya alhamdulillah kapal mogok ya Kan aya dongeng nu gelo. Apa gok jo kala luar ya maring baheula. Awas kematianmu. Tah anu anu mah ngabohong. Ngabohong ka istrina. Mau pergi sama selingkuhannya ke Malaysia. Naik pesawat yang itu pesawatnya jatuh. Padahal ke ini ke Bali ini nama diberitakan semua yang naik pesawat itu mati atau naik balik daerah? asli natak atau nggak bohong aku ke Malaysia naik pesawat ini jam segini ternyata kapan lah gerak sih ya, teman kan nggak balik naik balik di sini sangat juri makanya KTP can ganti sok kumaha maka hati-hati hati-hati misteri kematian ini juara bisa saya juga nggak tahu ya kadang dipandang lagi teh anak istri apalagi kalau udah lewat 40 tuh aduh nangis beda Rabbi aujibni an ashkura nikmatakal lati Ya Allah ajarkan kepada untuk lebih bersyukur atas apapun nikmat ya yang kau anugerahkan kepada wa ala ya terima kasih dianugerahi kedua orang tua yang menghebatkan pada amalan solihah terdoh Ya Allah ridhoi untuk aku beramal soleh supaya engkau memberikan ridhonya kepadaku dan aku termasuk orang yang soleh. Kalau 40 tahun belum mengambil sikap dan menentukan sikap rada susah oke okay, kali itu. Tapi kan bersyukur loh. Paling tinggi di sini usianya berapa? Ya. Ibu, usia berapa, Bu? Tuh, 48 itu senior. Bersyukur Ibu. Berapa? 58, bersyukur ibu 58, sama belum tentu seusia ibu. Ya, saya bersyukur 41, belum tentu kalian mengalami usia saya. Hebatnya anak muda sekarang, apa coba? Belum ada yang tua. Tapi sepanai-panainya menyimpan istri muda, kalau usianya panjang, akhirnya tua juga. Ya. Dimanfaatkan setiap waktu. Ingat lima perkara sebelum lima perkara muda sebelum tua, kaya sebelum lapang sebelum sempit, muda sebelum tua, hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit. Sok, enak ker muda, ngejos. Karena banyak yang sahabat pun wafatnya masih muda. Putranya Nabi Muhammad saja Ibrahim diambilnya waktu muda. Maka bukan kematian ya, tapi bakal apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian. Saya sisakan 15 menit karena kematian ini saya bukunya tebal banget. Metode menjemput maut Al-Ghazali dan malam pertama dikubur tuh yang paling mengerikan. Nanti kita bahas khusus malam pertama dikubur. Oi, kata mah muriding bulu punduk baru tiga perempat baca bukunya juga saya udah nggak kuat. Muriding kan buru-buru dikuru dah. Biar tamat baca bukunya ya. Sok ada pertanyaan, ada pernyataan silahkan. kita wafat nanti Akankah kita mengingat kehidupan dunia? Ini rada saya jawabnya karena saya belum berpengalaman. Anda harus gladiresik. Tapi kalau bicara kehidupan setelah kematian itu harus dapat sinyal men, dapat isyarat dari Al-Quran. Di Al-Quran ada yang berteriak di Munafikun ayat 9. Rabbi laula akhartani ila azalin qarib ya Allah kembalikan sedetik ke dunia berarti ingat kan sedetik saja for what cek Allah kenaon Fasaddaqa wa aku minas untuk aku mengulangi amal solehku. Berul lagi kunna na'mal. Bukan amal yang ini sehingga yang menyebabkan aku seperti ini. Kum tuturoba. Kalau tahu seperti ini, kembalikan saja aku ke tanah. Menyesal berarti. Berarti ingat kehidupan dunia maka saatnya berhitung apa yang pernah diperbuat di dunia. Kalau kita lihat sinyalemen ah, berarti ada ingat ke dunia. Memang kan masa lalu itu. Ya, malah ada dipertemukan kalau frekuensi anak dengan bapak dengan suami itu bertemu lagi kalau sama-sama soleh mah. Cuma udah nggak ada jelas di sini dengan di sana pasangannya masing-masing hasil amalnya sendiri-sendiri kerennya surga itu nggak ada kecemburuan karena ahli surga itu nggak punya penyakit hati karena cemburu adalah penyakit hati jadi pasangan kita dengan suaminya ah, eh, fasilitasi Allah kita dengan istri-istri kita beda dari surga mau banget ustad rek banget non giung atau si etawai ya dan ini janji Allah anu ya tawalakum Eh, eh, di surat Al-Baqarah wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri kabarkan gembira kepada orang yang beriman dan amal soleh bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai jannati tajri min tahtiha anhar kullama ruziku apapun aku rizikan kepada minha min samarati rizqan qal hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasabiha wa lahum fiha di surga itu diberikan pasangan-pasangan yang baru yang selalu perawan di Al-Waqi'ah. Keren gak? Ya, semua ingin masuk surga? Red, ah, baik eh, ini Nayuna. Oh, red, ya. red, ah. Terus soalnya saya ingat UJ itu ketika beliau bikin status rindu Rasul dan banyak bersolawat, akhirnya dijemput. Berarti Rasulnya rindu hati-hati dengan banyak salawat dijemput eh asli enggak. selama seorang ada ragu-ragu baca salawat eh, eh betah eh. kene soalnya tangga pikir nasib saya setelah hidup selamat itu kumaha atuh udah masih banyak dosa yang anda nggak tahu dosa saya sebesar apa kuatkan bangun malamnya kuatkan wudhunya sama doa simpel Allahumma amitna syuhada ya Allah wafatkan dalam kesyahidan karena hanya orang Zahid yang dibebaskan hisap, Tapi ulah boga hutang. Maka saya lagi membebaskan diri dari hutang hutang Supaya wafat. Ya, ada teman saya, Ustaz itu capek dakwah wae berang peting di mangan seberajang sih. Eh dakwah mah lain gawe. Gawe boleh resign. Kalau dakwah mah bikin hidup lebih hidup. Ini jalan kehidupan. Kalaupun harus mati, ini jalan hidup. Sahid enggak ah, diberi sehat. Well, sama pengennya memenang nawar mau teker ceramah juga na YouTube. Awas tong di misalkan Yo sariap siap mau gitu. Misi ganu satu juk abong abi teu udunan. Resep pun orang payah teh juga karena nu mau teker sujud. Keren. Tutup cina warung itu ada tetangga saya. Soalnya tiap ke masjid terapegat berjamaah teh mah ayeuna mah geus satu tuku orang ya tuku ku istri nanti bisa berjamaah ini sujud terakhir itu udang-udang si bapak tuh berat senyum keren ya uh subhanallah saya nggak ya mati seperti itu jadi dominankan aja amal jadi e, untuk mengukur apakah di akhirat itu ingat ke kehidupan yakin kalau melihat beberapa ayat kita ada merian terhadap amal amal kita di dunia seperti apa. ada lagi? Siap. Kena non. Ya Al-Araf 172 ya. Jodohnya, sedihnya, gembiranya, tempat kembalinya, surganya dan nerakanya. ada inamal amal. Jadi hadis itu tafsir daripada Arab 172 yang saya dapat di Fatul Bari sarannya bohong itu gak enteng masalahnya. Jadi Nabi pernah bersabda seperti ini. Bukan hanya di usia 120 hari 50 ribu tahun sebelum manusia direncanakan diciptakan jadi manusia Allah sudah catat dari sperma ini kan akan jadi si ini sekali nyemprot sperma itu 200 juta 2 miliar itu pesaing kita jadi saat itu orang teraudisi tidak tereliminasi lalu di, jadi eh, jadi akar jadi janin lalu di usia 120 hari 4 bulan ditiupkan tuh ada transaksi di sana alas tuh rabbikum penentuan apakah kau bersaksi bahwa aku ini Robmu kita pernah ketemu Allah loh cuman lupa lagi Nah, Nabi bersabda menafsirkan ayat ini bahwa setiap manusia itu ditentukan satu kelahirannya, kematiannya, kesedihannya, kegembiraannya, eh, tempat kembalinya surga dan neraka. Sahabat terperangah, ya Rasulullah akhirnya kami harus pulang ke neraka ngapain kami pengajian seperti ini, sholat, beribadah. Nabi menjawabnya humble Kelu setiap apapun muyasarun sudah Allah mudahkan. Lima untuk apa? kuli kolahu ya diciptakan. Kita diciptakan manusia untuk apa? Jadi kalau ingin percepatan segala sesuatu yang sudah ditentukan ibadahnya benerin. Jadi keterlambatan jodoh, percepatan ajal itu karena ada yang berubah takdir doa. Bisa jadi kita besok mati tapi berdoa ya Allah panjangkan umurku ditambah di wasana walau kuatan dengan silaturahmi. Barang siapa mengindahkan silaturahmi, Allah luaskan rezekinya, panjangkan umurnya, makanya Allah bohong. Maka perbanyak silaturahmi. Ini kan berubah takdir. ini takdir bisa berubah walaupun sudah ditentukan karena ada hak prerogatif Allah lalu kemudian kita masuk ke sana. Ya. Nah, ini kunciannya di ikhtiar. Karena ikhtiar adalah perbuatan, rizki adalah kejutan dan hanya doa yang merubah takdir. Maka bungkus segala harapan itu dengan doa. Lempar ke langit biarkan doa kita bertarung dengan takdir kita. Itu yang kedua itu tadi itu apa? Oh deh, nu nanya gitu. Ngomong aja jawab Ya. Jadi inama amal niat nama amalu bil khawatim. Ini bab hijrah. Hijrah itu tergantung niat. Kalau niatnya karena perempuan, ngaji ke story Al Amin ini, ya dapat perempuan. Ada beberapa yang sudah dapat. Ada yang laporan, saya alhamdulillah nyesel Oh, sebut bah nikahna ku urang. Ame urang ada jupa-jupa di hajatan. Yang bakso tahu, heh. Yang mie kocok. Awas tengondang. Urang nu aku nya. Ji, jadi ada. Sok. Itu eh, dapat perempuan. Kelihatan kalau berhenti ngaji setelah dapat perempuan berarti hijrahnya karena perempuan. Nah, sama. Nanti ketentuan kita surga dan neraka nanti kita memposisikan dan memudahkan diri dalam beribadah kepada Allah nggak? Ini yang menentukan ujung dan akhiran kita. Ingat mati. Ya. Ada lagi akhwat satu. Akhwatin dulu, silakan. Kasus ini muncul tadi siang ke direct message Instagram saya. Uh, Ustaz, saya teh berselingkuh dengan cinta lama saya. semisalnya nggak tahu, istri dia juga nggak tahu. Pertama, hari pertama tuh kayak sudah bu berdoa saja istri istighfar. Ibu berdosa banyak. Sama kan Wallace orangnya nggak menghakimi gitu. Semua punya dosa, nggak ada yang steril. Ibu capek ya? Uh, Ustaz gimana cara sudah perbanyak istighfar ya nanti besok Allah kasih jawaban kemudian digawain istighfar saya penting nah, akhirnya cowoknya memutuskan untuk berhenti dan ternyata tidak hanya dia aja korbannya si ibu mengakui bahwa oh ternyata ini Ustaz jawabannya bukan saya aja yang diselingkuhi ternyata cuman ibunya kak bulan kurasa weh ibu mau terus dengan dia ya udah ini jawaban dari Allah pertanyaannya sama apakah saya harus meminta maaf kepada istrinya saya bilang ya memperlebar urusan Allah sudah tutup aurat kita. Kalau diceritakan lagi yang tidak tahu jadi tahu maka move on itu berhenti mencari tahu. Kalau ini beda kasusnya. Saya pernah dosa kasih itu tapi di mana jika saya sok ingatnya ke mantan kayaknya di mana si Eta itu? ya hang mentah hampura pernah dikitu dikira bahwa tapi menpanggil ting di ting ceritanya ting lain lainnya, maka kalau teh ke tapi ayah nu pernah hanya ke saya saya butuh saya tuh ninggal ke anu mantan teh metot baju nih kan, ya ningali orang ngesukses, saya yang balik di friend ah ya ka mana wae gaya aja minta hampura ya hampura nunggus mah geus ya. tong sekali kali di nah, artinya gini seperti kasus ini konversinya Zatnya minjem duit tapi nu minjem genang seueuh ka mana mayarna tapi sih sih mawat nggak saya bayar lah ke Allah bus kanu kenceleng tiba-tiba nggak ngasup ke datang kemana? Eh, ya berewe deh sih, ini pada buka deh data itu jatah kamu iya jadi anu malam oh lebih tahu tapi bagus ikhtiar tapi jangan menyengaja sampai ibu nengokin bagawean karena rek yang anu pernah dizolimi ku orang sebut saja di dalam doa kita ya kalau Allah berkenan, Allah pertemukan nanti anu berat membangsat bangsat bangsat sena set mau apa sena orang apa eta nyokotnya di imah orang rasanya pindah sekeluarga teh melangkan sendana kemana? mana eh nanti mah kulitnya ditanya merek mah kudu sarua eh itu nih sekolah roti maka berat di akhirat ada yang memanggul kambing memanggul sapi rapat dengan pundaknya minta tolong ke Rasul Rasul bagaimana ini aku kan sebejan mau teh mengenang anu memindahkan batas dunia lalu dikalungkan ada orang dikalungkan dunia karena akhirat itu luas itu kunaon ya Rasulullah itu teh disebabkan memindahkan patok batas tanah saya beli tanah ke anda antara tanah anda dan tanah saya anda mah jarang ke tanah itu tuh pas saya pura-pura ngoret bersihin tanah dipindah ke dipindahkan jangan dihitung pindahnya 5 cm berapa kilo berapa kilo berapa kilo berapa kilo maka ada sujaun akro nanti dikubur ular yang berkepala besar tujuh bisa ngomong di barulen ya harta mana, nulain hak mana, kecok bari ngomong kok orang itu bisa ngomong wae tong orang orang bisa ngomong lah kok orang anakna wes kelas anak konda anaknya, kamu bapaknya bapak konda so right now, ya, Entah ah min adabil kobri Dalam surat kita melindungkan diri. lama ini a'udzubika kami adabil kobri Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab Jadi ini para tanah mau Ustaz menghapuskan anak sudah sebut saja namanya. Kalau bentuknya materi, ya lalu dengan niat membayar hutang, hapuskan dosaku hutang kepadanya. Kalau dia pernah tersakiti, kalau masih ada, temukan ya Allah dengan izinmu, dengan takdirmu untuk aku meminta maaf padanya. Sederhana, karena hanya doa yang merubah nah, takdir. Gitu. Kan saya juga ketemu teman lama ya Minta apa saya yang jadi ustad di DBSM jalan digedegungkan kenal dry <laughs> Untuk ingat ke Rasul ditambul Untung awal jamaah anu ningal Itu ya. mengaji di BSM teh loba Ningali ayah ya, ustad yang degungkan kemudian digulung Tapi nggak sekitarnya takdirnya Mana bro? Ngaji ngaji naon mah ngaji koplok mana ngaji <laughs> eh ngasih ngestrama cuman Ya, tahu itu ceramah sok rek ya maafkan saja biar beres buat dia Tentu kan kalau diperlihatkan tulungan budak hijaber teh Ustaz aku duluan sini atuh teh sebentar terus saya ikut ngaji siapa yang ceramah ini ke Ustaz eh percaya percaya oh golis gitu mah dibayar kita kehele tulungan sama ku nini-nini, Ustaz abdi ti payun kamana nih ah wong itu nah sama apa nih wih ngawas teh kita dua ongkos mohon Ustaznya mapa ya sama jagja silakan ada, solusi ya dan rek ada solusi yang ustad mah ini kadia sudah eh, tadi ini ngiring kajianmu sanu ceramah nah hari Ustad geus amnesia. Wah, jawabannya ABG kita Ini soka amnes. Apa amnesia? ada yang bro, ngulang takun ini ini mah. Koplok, mana jadi ustad? Koplok mana jadi ustad? Ini jadi ustad ke koplok. Dua minggu biji ya na TV, nanya TV mana? nanti di kantor lalajo, nelfon langsung gimana bener jadi ustaz tak percaya dijum di pina tak upluk kurang tak pipa kemarin mah jeng si Ruli Project P di SMA 2 dokter psikolog reuni SMA 2 ya e, tentang dari usia 40 tahun saya datang dengan saya seperti ini e, dokter naon psikolog naon gitu Ustaznya bisa datang, baru setelah tadi napang karena si Ruli Project itu kebetulan memotoran di si Juananya bahula salah tanya kurang klok mana jadi ustaz eh, jadi seperti itulah jadi ketika ada kesalahan kepada teman terus tidak bertemu eh, sebut saja di dalam doa minta maaf ke Allah ya ini mah hak adami tapi bisa diselesaikan dengan bicara aja yang kepada yang penting satu lagi lah bonus lah ada mana oke okay. Kalau kita ditakdirkan melakukan keburukan, kenapa kita yang harus bertanggung jawab? Ya, ini ada orang yang tidak orang. Mun orang ngising, sanu kudu omeh. Kita ditakdirkan ngising ya. Lu sanu kudu omeh. Mangga mangga. Walaisa lil lama sa'a. Ya, Allah mah genitah jahat. Geus ya, jelas saya teh jahat. Ya, bener. Wahadainahu najdain. Ya, Qad tabayyana rusdu minal ghai. Sudah terang. Mana jalan lurus, mana jalan bengkok. Eh orang nu gawe namanya. Kurang lu bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung. Jangan main serahin sama yang di atas. Ingat saya ke ngetrel jadi hati. Ke teh dehidrasi, motor teh gulingkeun, sakitnya nyarane we nagawir teh. Ada tebing di sana, Penuh keur ceurik. Kunti mah tiburang turun tuh dari itu ya ah, ah cina keseringan mintanya tau nggak aku hamil wah iya mau ke ML gitu bener weh udah gitu si awe nate si lalaki nate songo panas sudah ini sudah terjadi serahkan saja sama yang di atas eh bakal kurang luar ah punten ah, ayo di atas kau main serahkan baik Tumais tumulung serahkan sama yang di atas. Ya, tok ya. Di baju dibejakeun pamer ngasaan. Macam Ampun, ah, ampun, ampun, ampun, sangat sebenarnya ampun. Karena diajakan sah atau aku mah negosiasi sok kumawe saya na eh saya nama arwi we geuleuh ya jadi jangan main serahkan sama yang di atas. Kita yang berbuat, kita harus bertanggung jawab. Ya. Ini melak pare, jadi pare. Melak bonteng, jadi bonteng. Melak hade, jadi hade. Melak goreng, jadi goreng. Kita yang akan memetiknya. Tidak ada dosa waris. Ya. Itu lah. Sok doa nama biar kematiannya signifikan. Ya. Oh ya Kang Boni ya, Allahumma rabban nas alibil ba'sya ishwi anta syafi la syifa uka shifa la bisa koma Semoga penyakitnya dan rasa sakitnya dicabut dan Allah sembuhkan seperti sedia kala. Dan malam nyisa atau jeng saya di Pasir Kaliki balik timon monrek sari ada ada nyisa sisa rokok Arab. Ayo Kang Boni meren peting-ting asup angin meren juga namanya. Tapi mending asup angin ini asup Kristen. <laughs> Ya ya mudah-mudahan disehatkan lah ya nah ini doa tentang kematian Rabbana gfir yuk Ya Allah ampuni kami Aprik alaina Kuatkan atas kami Sobron Kesabaran Mana Afrika mana Wasabit akdamana dan kuatkanlah kaki-kaki kami. Pangsurna serta tolong kami alal komil kafirin atas kejahatan orang-orang yang kufur. Robbana ya Allah ya Rabb kami abrik alaihi kuatkan atas kami sobron sabaran wa tawaffana serta wafatkan kami dalam keadaan minal muslimin sedang berserah diri Ya Allah kalaulah malam ini menjadi akhir dari malam kami ampuni kami rahmati kami ampuni seluruh dosa kami yang terasa dan tidak terasa yang sengaja dan tidak sengaja diketahui atau tidak Ampuni ya Allah umur kami engkau yang menggenggamnya Setiap ubun-ubun kami engkau yang mengendalikannya Jutaan sel dalam tubuh kami pun engkau yang mengurusnya Kalaulah ini malam terakhir kami Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah Wafatkan kami dalam keadaan sedang memiliki wudhu Wafatkan kami dalam sujud Wafatkan kami dalam meruku Wafatkan kami ketika kami mendapat restu dari kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Rahmati mereka, sayangi mereka. Allah ada orang tua kami yang sedang sakit dan dirundung sakit malam ini. Cabut rasa sakit dan penyakitnya. Tak ada kami tanpa mereka, ya Allah. Ampuni dosa kami kepada mereka. Bisa jadi wajah yang terakhir kami yang kami lihat dari kedua orang tua kami, ibu kami, ayah kami. Itu wajah terakhir yang kami lihat. Ampuni jikalau kami jarang membahagiakannya kedua orang tua kami. Ampuni jikalau kami sering menyakitinya hati keduanya dengan mulut kami, sinisnya mata kami, dengan penolakan ketika kami mereka butuhkan kami. Ampuni ya Allah, jangan kau jadikan ini penghalang Beratnya hisab kami di akhirat. Ampuni dosa para anak yang mendurhakai kedua orang tuanya. Ampuni dosa kedua orang tua yang pernah menzolimi anak-anaknya. Rabbana zalamna anfusana. Kalau engkau tidak ampuni kezaliman kedoliman kami terhadap diri kami sendiri. Wa ilam takfir lana wa tar'ana kunana minal khasirin. Niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rob, kami tidak pernah tahu kapan di mana sedang apa ajal kami Kau jemput melalui malaikat mautmu. Bimbing kami, tuntun kami di sisa akhir hidup kami sebelum datang ajal kami hingga pada ujung akhirnya kami wafat dalam keadaan tersenyum kepadamu. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, Allahumma ini as'aluka bi husnil khatimah. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Kami berlindung kepadamu dari kewafatan su'ul khatimah. Allahumma amitna syuhada. Ya Allah wafatkan setiap kami dalam kesyahidan sehingga kami bebas hisab. Langsung kau masukkan ke surga. Ya Allah jaga lahir batin kami, jaga pikiran kami untuk senantiasa engkau bungkus dengan ridho karunia ampunan dan rahmatmu. Rabbana atina fi dunya hasanah wa al akhirati hasanah wa kina adzabannar. Saudaraku berwudulah sebelum tidur, tidak mustahil ini adalah tidur terakhir di kehidupan kita. Baca dulu surat-surat yang biasa Rasul baca al Falah, An-Nas, eh, Al-Ikhlas, ya, ayat kursi apa yang kita bisa baca biar kita dijemput dalam jemputan yang indah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tenang irji'i walaupun harus wafat Allah peluk ruh kita ila rabbi radiyatan mardiyah karena kita tidur dalam keadaan mendapatkan ridho Allah sehingga langsung dipersilahkan pada kuli fi ibadi pada kuli jalanti untuk menikmati jamuan rahmat Allah berupa surga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanallahumma rabbana bihamdika syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh